رب العالمين معاشر المسلمين جماعة مجلس العلم رحمكم الله الحمد لله Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita berbagai nikmatnya. Maka semoga dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, kita mampu untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan jalan kita berusaha untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala <clears throat> selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin jemaah rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan pengajian kita yaitu masih kita membahas asrar saat tanda-tanda datangnya hari kiamat dan masih tanda-tanda kecil. Asalatul ya, Sa'atul Surah. Mungkin beberapa pertemuan ke depan ini tanda-tanda kecil ini akan habis. Ada 40 lebih tanda-tanda kecil kiamat. Tetapi saya tidak menyampaikan 40 lebih tersebut. Karena e, dari 40 itu banyak juga yang tanda-tanda yang merupakan yang terbaca di alam. Seperti yang pernah saya sampaikan, adanya api yang mengepung e, tanah Irak Gaspar. Nah, itu contohnya. Jadi saya fokus ke bahasan ini mengambil tanda-tanda kecil yang menyangkut fitnah-fitnah atau kerusakan-kerusakan ya yang banyak digambarkan oleh Rasulullah menjelang datangnya hari kiamat. Kenapa kita perlu membicarakan fitnah-fitnah tersebut sehingga dengan kita mengetahui kita akan selamat dari daripada fitnah atau kerusakan tersebut. Dan mudah-mudahan kita bukan merupakan bahagian daripada fitnah itu sendiri. Ya, itu harapannya. Jadi setelah tanda-tanda kecil, ke depan beberapa pertemuan ini kita akan memasuki tanda-tanda besar, sepuluh tanda besar datangnya hari kiamat. <clears throat> Eh, kita akan melanjutkan pertemuan yang keberapa ini? Ya, 15 tanda-tanda kecil yang ke 28. Tanda-tanda kecil yang ke 28 itu masih ada hubungannya dengan yang kemarin yang ke-27 masih sangat terkait dimana yang kemarin itu gambarkan Quran akan hilang ya Quran tinggal tulisan eh, Islam tinggal namanya masjid sepi daripada petunjuk ya dan eh, ulama-ulama ketika itu sudah jahat manusia di kolong lain ya karena waktu kemarin itu terbatas Eh, pemahamannya singkat-singkat. Nah ini ada kaitannya dengan yang kemarin, ya, di mana Rasulullah SAW menggambarkan seperti itu bahwa Quran itu tinggal tulisan. Ya, sementara kita mengetahui Quran itu petunjuk yang menunjuki jalan seseorang hari ini telah ditinggalkan oleh manusia. Maka pantas manusia hari ini hidupnya tidak dipimpin oleh cahaya petunjuk. Maka kita bisa menyaksikan kerusakan demi kerusakan itu terjadi di mana-mana. Jangankan kita, jangankan kita, masyarakat muslimin dan Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak diturunkan dalam Al Quran, dia tidak tidak mengerti apa itu iman. Nabi, apalagi kita, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat As-Surah ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri tadrimal mal kitab walal iman. Ya, dan demikianlah kami turunkan kepada wahyu Al-Qur'an itu wahai Muhammad yang sebelum Al-Qur'an itu turun ma kunta tadri man kitab walal iman. Yang sebelum Al-Qur'an itu turun engkau tidak meninggalkan Quran. Nah inilah, inilah hari ini telah terjadi. Ya, kerusakan di mana-mana Quran itu ada momen orang membaca Quran. Ya, padahal Quran ini bacaan ya, bacaan menjadi kebiasaan harian mestinya karena dia bertunduk dan tidak cukup hanya dibaca dikaji di pengajian-pengajian di majelis-majelis taklim karena apa dia itu petunjuk yang terang. dan Quran ini nanti saudara sekalian hati-hati ya Quran ini nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang Al-Quran ya ini Allah uh, abadikan ya dalam surat Az-Zukhruf ayat 43 wa innahu la zikrun laka wa liqaumika fasawfa tus'alun Quran itu merupakan sebutan kemuliaan bagimu, hai Muhammad, dan bagi kaummu. Fasalma us'alun. Dan nanti engkau akan ditanya tentang Al-Quran ini. Kita akan ditanya tentang Al-Quran ini. Ya. Nah, jadi itulah peringatan Allah Subhanahu Wa Taala tentang Quran. Ya. Nah, kita akan lanjutkan pengajian kita Tanda-tanda yang ke-28. Ya. Punahnya orang-orang soleh. Punahnya orang-orang yang baik. Ya. Ini diantarkan. Jadi setelah seperti itu gambaran ya yang kemarin kemudian punahnya diikuti oleh punahnya orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Ya. Nah ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu hadisnya sahih riwayat Muhammad ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "La taqumu sa'ah hatta ya'budallahu syari'atan hatta ya'budallahu syari'atan min ahli al-ard." Fayabqa fiha ajajah la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran belum akan terjadi hari kiamat hingga Allah mengambil orang-orang yang baik di antara penduduk bumi ini. Coba bayangkan, ini kata Rasulullah. Kiamat belum terjadi. Sampai nanti Allah mengambil satu persatu orang-orang yang baik itu daripada penduduk bumi ini, ini ahli Allah. Saya fiha hajajah yang tersisa nanti orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk karena orang-orang solehnya sudah dilampaskan oleh Allah di ya, amin. Ya. Ini hadis sahih. Bisa kita lihat keadaan nanti kita bisa cocokkan dengan keadaan. Ya, kiamat itu belum terjadi sampai salah satu tandanya ini, ya. Allah akan mengambil orang-orang yang soleh dari penduduk bumi itu. Bayar topi aja yang tersisa orang-orang yang nista, orang-orang yang buruk, yang jelek. Dan kemudian orang-orang yang buruk itu layak-layak sama ya'rifuna ma'rufa wa la dan munkar. Dia tidak tahu mana yang baik dan tidak mengingkari yang mungkar. Ya, enggak tahu mana yang baik dan tidak mengingkari yang mungkar. Nah ini. Sudahkah zaman itu terjadi? Mari kita buka pasang. Kita pasang mata kita baik-baik. Orang soleh satu demi satu. Kalau kita hitung ulama-ulama di Indonesia ini, ulama-ulama yang namanya di sejarah, yang terkenal dengan perjuangannya satu persen itu oleh Allah diangkat. Ulama yang berani berbicara benar, yang lurus, ya, diangkat oleh Allah. Ya, orang-orang alimnya diangkat oleh Allah, dilambahkan oleh Allah. Sehingga orang alim ini jumlahnya tidak sedikit. Semakin dekat Masa dekatnya di hari kiamat semakin banyak orang-orang yang buruk. Ya, maka ketika itu orang-orang buruk itu nggak tahu mana baik, mana kebaikan itu, dan tidak mengingkari kemungkaran, malah sebaliknya. Ya, malah sebaliknya yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Yang baik dikatakan salah. Yang salah itulah yang baik. Dan tidak ada orang yang meluruskan semua orang hanyut. Kenapa? Orang-orang solehnya sudah pada wafat. Orang-orang jujurnya sudah pada diangkat oleh Allah SWT. Sehingga keadaan itu rusak. Ya, dimatikanlah orang-orang soleh. Karena apa? Dunia sudah rusak. Maka orang-orang soleh dilaporkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah, dalam pembahasan ini keterangannya bahwa orang-orang soleh itu diangkat yang pertama karena Allah cinta kepada mereka. Cinta kepada orang-orang yang soleh itu sehingga diselamatkan daripada fitnah atau kerusakan yang terjadi di atas dunia ini. Sehingga orang-orang yang baik diambil oleh Allah. Karena Allah cinta. Tidak dibiarkan bersama lama hidup rusak di atas dunia yang memang sudah rusak. Tidak kenal mana hak mana batin. Hidup di dunia yang serba keras. Ya. Dunia yang serba menghalalkan semua cara. Maka Allah sayang diambil diselamatkan ya daripada kerusakan Nah ini ada hadis. Hadis ini Sofi ya riwayat Bukhari Muslim pada satu waktu ada seorang sahabat, nama sahabat yang meriwayatkan hadis ini Abu Bakar. Bukan Abu Bakar, Abu Bakar. Radhiyallahu Allah Ketika mereka duduk, mendadak Rasulullah e, ketika itu mendadak lewat eh, orang-orang yang sedang menggotong mayat melewati Rasulullah SAW. Maka Rasulullah ya mengatakan ya mustarihun wa mustaraha minhum manusia. Marra alaihim di janais lewat di depan kami satu jenazah kemudian Rasulullah mengatakan mustarahun wa mustaraha minhum yang beristirahat dan yang orang lain beristirahat daripadanya apa maknanya Rasulullah mengatakan mustarahun ya wa mustariha minhum orang yang beristirahat atau orang lain beristirahat daripadanya. Sehingga sahabat bertanya, hamba Allah yang fajir, hamba Allah yang banyak dosanya. Maka ketika itu, oh kalau dia mati, orang banyak itu beristirahat dari kejahatannya. Ya. Orang banyak dari beristirahat dari kejahatannya. Demikian juga tempat ketika lingkungan dia hidup. Ya, orang negeri kampung tempat dia tinggal beristirahat. Gak ada lagi preman istilahnya dalam kita ini. Gak ada, gak ada lagi orang yang suka menyusahkan orang lain sudah pergi dan mati. Bahkan gak tutup di situ kata Rasulullah. Wasajaru wadawab pohon-pohon pun itu bahkan binatang yang melata ya itu beristirahat daripada, daripada kejahatan orang fajir kalau dia mati. Ya, maka kembali kepada hadis tadi, utangnya orang-orang soleh itu diangkatnya mereka kembali kepada Allah itu karena Allah cinta kepada mereka. Karena keadaan ketika itu sudah rusak. Ya. Dan yang tertinggal adalah orang-orang fajir. Maka ketika itu orang tidak kenal mana hak mana batin. Ya, dan tidak mengingkari mana kebatilan, bahkan yang ada di balik. Ya, yang batil dianggap hak, yang hak dianggap batil. Inilah zamannya. Ya, inilah zamannya. Ketika kita mengingatkan mereka dengan Al-Quran, ramai-ramai kita disalahkan. Ketika kita mengajak mereka untuk taat kepada Allah, taat kepada aturan Allah, ayatnya jelas, ya, hadisnya jelas, harus berbuat seperti ini, seperti ini maunya Allah, ramai-ramai orang akan mengarahkan dari penunjuknya. Wah, nggak benar itu. Nah sementara yang menurut Quran, menurut Sunnah itu batil. Ya, orang beriman berlepas diri daripadanya, itulah yang jadi pegangan mereka. Ya. Alhamdulillah ya, Nah inilah zaman yang sudah terjadi apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang kedua diangkatnya orang-orang soleh itu lebih awal, ya. Selain pertama karena Allah cinta diselamatkan daripada fitnahnya dunia, yang kedua diangkatnya orang-orang soleh, diobatkannya orang-orang soleh lebih awal itu. Karena apa? Allah juga tidak ingin orang-orang soleh itu terkena azab. Bila azab diselamatkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab ketika azab Allah Subhanahu wa taala turun, semuanya akan kena. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat uh, Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha shadidul iqab. Hati-hatilah kamu kata Allah daripada azab Allah yang kalau azab Allah itu turun tidak semata mengenai orang-orang yang zalim Orang yang baik pun ada kena. Nah hadis ini kalau kita periksa kita tafsir dan kasih dinukilkan ketika membahas tentang masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang berbuat baik, mencegah dari yang mungkar. Jadi dikatakan kalau keadaan sudah rusak, yang ada itu orang-orang jelek. Nggak kenal mana yang baik, ya, dan tidak mengingkari yang mungkar, bahkan dibalik yang mungkar itu dikatakan yang baik. Nah kalau masih ada sisa orang-orang yang baik, bicara kita. Jangan diam. Masih ada segelintir orang yang baik yang kenal kebenaran, yang masih takut kepada Allah, tahu ada kebatilan, ya. Tiga cara merubah kebatilan. Dilihat dengan tangan kekuasaan. Ya, kalau kita punya kuasa, jadi presiden, manfaatkan itu presiden itu taat kepada Allah yang jelek-jelek berangkat itu. terlalu jauh dari presiden. Jadi lurah sajalah. Lurah yang takut kepada ini semua diserahkan kepada ulama, kepada ustaz, kepada mubalik. Ustaz balik ngomong di mimbar-mimbar, lehernya pun berkurang. Oh, Tapi yang punya kekuasaan ini diam. yang nggak bisa sampai mati. Sebab kalau kita yang mau lurus kita disalahkan. Apa hak saudara? Kalian sebagai apa? kami pemegang otoritas. Iya, tahu pemegang kekuasaan mestinya tahu yang mungkar, rubah itu yang mungkar. Itu baru pemimpin yang benar. Tapi hari ini enggak. Ya, hanya bicara remang-remang, kumur-kumur. Enggak jelas. Ya saya tidak setuju, tidak setuju, tidak jelas. Ini kalau dia takut kepada Allah, bicara yang lantang, tangannya kalau perlu menunjuk nunjuk bongkar itu. Apa kita tidak patuh dengan seorang wanita? Wanita berani membongkar konteks terbesar WTS Asia Tenggara. Perempuan. Sebetulnya dia tidak layak disebut wanita. Rijal itu kan laki-laki sebetulnya. Wanita yang berjiwa laki-laki. Tapi hari ini dibalik banyak laki-laki yang terpental nisa wanita. Gak berani. Bicara saja gak berani. itu perlu kita acungi jempol. Ya, kita objektif kalau benar, kita katakan benar. Ya. Nah, ulama orang ustaz dan guru berotot-otot uratnya di mimbar. Kalau yang pegang kekuasaan dia tidak mau, apalagi menutup sampai mati. Tidak mungkin. Dan itulah keadaan hari ini. Satu persatu orang berotot-otot di mimbar bicara, gak mau mati. Mati yang lain mati. Sehingga nanti yang tersisa mungkin orang-orang jelek kata Rasulullah. Nauzubillah Ya. Maka kalau merasa punya kekuasaan sebagai apapun kita, jangan diam. Manfaatkan kekuasaan kita untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kalau punya kekuasaan, kalau enggak bintitan, Ngomong di mimbar, ini biasanya kerjaannya tuan guru, ustaz ustaz, dai ya macam kita ini dari dari kampung kita ini dari kampung ya paling tinggi kita ngomong sebab kalau kita diam dosa kita ya paling rendah kalau nggak mampu ngomong pun nggak bisa membenci jangan ikut-ikut terlibat jangan mau mendukung kalau diminta dana apapun untuk keluar ke dia ternyata lima perak jangan Jangan menunggu membenci. Nah kalau tahun tiga-tiganya itu tidak ada, ya tinggal dipertanyakan. Masih tidak ada iman dalam kita. Padahal membenci itu kan ada ampun iman. Nah inilah keadaan yang digambarkan Rasulullah. Punahnya orang-orang soleh yang tersisa orang-orang yang buruk. Hari itu orang tidak kenal mana yang makruh, ya dibalik ya yang bejat yang jelek itu dikatakan baik yang hak ditolak inilah jawabannya hak nyata benar ditolak ya kita bicara apa adanya saja ya bicara terus apa adanya inilah jawabannya ya jika ada seorang penyair muslim namanya Syabil Putih Syabil Putih ini seorang penyair muslim di Mesir dia menggambarkan ungkapan kekhawatiran dari dua orang sahabat Rasulullah SAW. Ya, Ibnu Mas'ud dan Ka'ab bin Malik. Ya, menggambarkan tentang keadaan yang seperti ini, keadaan yang rusak. Dan mereka sangat khawatir. Hadza zamanul ladzi kunna nuhadiruhu fi qawli Ka'ab wa fi qawli Ibnu Mas'ud. Dahal fihi al-haqqu mardudun bi ajma'ihi wal jawru bihi 'adal ghayru dawa saja walau yang yahbus lahu ghairu lam itu mayyitun wa lam yufrah bimawdhu. Inilah zaman yang sangat kami khawatirkan. Sebagaimana yang Ka'ab bin Malik dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa? Dahrun fihi al-haqqu mardud bi ajma'in. Kebenaran itu ditolak secara keseluruhan. Wajah lebih adam ghairu mardud. Sementara yang batin diterima asra nafsi. Indara hada walam yahdus lahu ghairuh. Kalau ini saja yang berlaku, zaman tidak berubah kepada yang lain. Lam yudaka mayyitun wa lam yufrah bi mawlud. Biarlah yang mati itu jangan ditangisi. Dia dia mati. Kenapa? Dia hidup lama-lama hanya dihadapkan dengan penderitaan. Dengan keadaan yang rusak. Lam yudaka mayyitun wa lam yufrah bi mawlud. Dan bayi yang lahir itu jangan disungguh-sungguh. Karena apa? Dia lahir sudah membawa dosa. Dia lahir sudah dihadapkan dengan dosa. Luar biasa. Ini Inilah jawabannya. Kebenaran ditolak secara keseluruhan. Ya. Yang batin secara aklamasi diterima. Ini dapatnya. Ini bukan kata saya. Kata dua sahabat besar Siapa yang nggak kenal Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Ka'ab bin Malik. Orang-orang yang masih hidup di dunia namanya sudah di surga. Ya, para sahabat yang jumlahnya sekian ribu itu, orang-orang yang masih makan, masih nikah, ya, masih kawin di dunia ini masih dagang, tapi namanya sudah di jannah. Ya. Tanya yang zaman. Ya, ini yang keberapa tadi? Ya. Yang ke-28, punahnya orang-orang soleh, yang tersisa orang-orang buruk, hari itu orang gak kenal mana yang baik, bahkan tidak mengingkari mana yang mengingkari, tidak mengingkari itu. Nah, ini telah terjadi. Kemudian yang ke-29, ya, yang ke-29 yaitu banyaknya persaksian-persaksian palsu ya dan banyaknya orang yang menyembunyikan persaksian yang benar ya banyaknya persaksian-persaksian palsu dan banyaknya penyembunyian persaksian-persaksian yang benar ya ini kata Rasulullah hadisnya jelas inna baina yadai sa'a ya di antara akan merupakan tanda kiamat syahadat usul wa kitman syahadat haq ya, di antara tanda yang hari kiamat banyaknya persaksian palsu dan banyaknya orang yang menyembunyikan persaksian yang benar Kira-kira sudah terjadi atau belum? Lihat saja. Mulai tingkat RT sampai tingkat nasional apalagi kalau zaman pemilu saksi saksi dikipas begini dengan gelar mesin oh. Orang Singapura nggak suka ya Dia bilang kalau saya menang, suka ya paduan suara, paduan suara, bohong oh, semua jadi saksi semua. Walaupun kita berlepas diri daripada sistem seperti itu, Islam tidak mengenal demokrasi. Tak takut, karena supaya disumpah di Quran. Malah sempat ngomong lagi barangkali kira-kira saya. Alah, coba-coba kali. yang boleh buat Tingkatnya lebih tinggi, lebih tinggi lagi. Inova. Saksi palsu. Coba lihat di pengadilan mereka dilakukan. Mulai tingkat RT sampai nasional. Hanya ingin berkuasa. Dia menurut orang untuk bicara bohong. jadi tidak dia saksi palsu. Nah, begitu juga di pengadilan-pengadilan tingkat nasional bertemu di lobi-lobi hotel. Ya. ya ketemunya bukan di warung kopi, lobi-lobi hotel berbintang. Jaksa, ya, penegak-penegak hukum dihadirkan, diberitahu saksinya nanti ini, ini saksinya dihukum. Karena persaksian palsu, orang yang buruk busuk jadi benar. Orang yang mestinya masuk penjara dibela mati-matian. dibela dihadirkan saksi-saksi palsu. Dan sebaliknya, ya, orang yang mestinya di, disanjung orang yang benar, ya, bisa menjadi pesakitan, bisa masuk penjara karena saksi palsu. Inilah zamannya. Silahkan buka sendiri mata. Lihat. Kasus saksi palsu. Syahadat sur Termasuk nggak apa-apa saya beritahu kasus kasus kami dahulu di zaman 80-an sudah lewat nggak apa-apa kita bicara zaman orde baru padahal tak satu pun lalat tidak satu pun lalat yang mati di lima ini tapi kami dituduh macam-macam lalat pun nggak ada yang mati dihadirkan saksi ahli dari mata. Ini ada kaitannya dengan hadis ini, makanya saya bicara. Gak usah sebut nama. Dokter Andes. Tuhan guru tadi. Istilahnya saksi ada Hadirkan. Bagaimana saudara saksi? terdakwa yang begini, bagaimana menurut Islam? Oh menurut Islam begini, begini, begini, begini. Sehingga kami ini tersudut, terpojok. Akibat apa? Kesaksian daripada orang seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini pelajaran untuk kita semua. Hati-hati. Siapa yang memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya, memusuhi orang yang beriman, yang ingin taat kepada Allah, dimusuhi. Tunggu tanggal mainnya. Saya sudah mendapatkan dua orang, dua orang seperti itu. Sudah mendapatkan dua orang. Nah, orang yang jadi saksi palsu itu kurang semata-mata. Ya. Ketika saya sudah selesai kuliah lima tahun, lengkap dapat ya S1 di kampus biru ya kan? siapa ada berarti ya, setelah selesai saya disekolahkan ya, disekolahkan dengan paksa ya, selesai keluar saya bertemu dengan seorang teman aktivis di Mataram kepada Ustaz Johari datang ke rumah. Antum kenal nggak dengan si Ustaz disebut nama saya saksi palsu? Oh, kenal. Kenapa? Dia teman saya, sama-sama di BKPRM apa kita kenal? BKPRM itu nggak sama. Sama-sama kita cuma salah. Kenal, kenapa? Dia sakit sekali. Sakitnya sakitnya tidak jelas kayak orang gila sejak pulang dia sendiri cerita dia sendiri cerita kepada saya sejak dia pulang dari Bima ya dia pulang dari Bima menghadiri persidangan-persidangan itu pulang sejak itu dia sakit dan sakitnya ini aneh dibilang gila gak juga gila gitu. ini caranya juga sudah tidak jelas gitu. seperti orang bingung Hati-hati. Itu akibat yang palsu. Satu. Satu lagi, ada orang yang dijibat ini. Tinggal di Merah. Mungkin ada yang kenal, kalau saya sebut nama. Ya begitu. macam kita di. Namanya dia orang punya jabatan. Ya, namanya dia orang punya jabatan. Bicaranya di dengar orang sehingga apa yang dia katakan itu seolah-olah menjadi hukum. Apa yang dia ucapkan seolah-olah menjadi aturan. Ditanya orang tentang kita. Saat itu masih kita masih rajin sedang hadir wera. Apa dia katakan? Oh, hati-hati. Itu orang-orang sesat. Sesat. Eh subhanallah belum sebulan datang teman-teman dari mana beritahu Ustaz itu si pulang itu yang itu pernah kenal itu dia pernah mengatakan begini-begini tempo hari dia jatuh dari motor jatuh dari motor ya semuanya ini bisa di kembali normal tapi satu yang tidak bisa kembali normal apa yang tidak bisa kembali normal bẹ̀jọ́ àgbàdo mo ń hati orang yang memusuhi al-haq dia akan berurusan dengan Allah cepat atau lambat maka hati ya, kita kembali kepada materi tadi banyaknya persaksian palsu dan banyaknya orang Dia tahu kebenaran, dia bungkam dari ya. Wa malu hak, ya, menyembunyikan yang hak. Wa malu syahadatul hak, menyembunyikan persaksian yang benar. Dia dia. Tahu kebenaran, dia diam. Kenapa dia? Dia takut. Nah, itu juga terjadi pada saya. Terjadi pada kita juga. Jadi kita kita hanya beberapa tahun dulu banyak yang takut. Ini saya bicara apa adanya. Sehingga benar apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Banyak kepersaksian palsu ya, dan banyaknya orang yang menyembunyikan persaksian yang benar. Wakitman syahadatul haq ini sudah terjadi. Nah, inilah zamannya. Ya. Maka terakhir terkait dengan persaksian palsu ini Rasulullah meriwayatkan satu hadis, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Ya. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini bercerita, ketika Rasulullah meriwayatkan hadis ini, Rasulullah duduk sambil bersandar. Jadi Rasulullah meriwayatkan hadis ini duduk sambil bersandar. Dari seriusnya Rasulullah menyampaikan hadis ini dari bersandar sampai dia merendahkan, sampai dia merendahkan badannya dan diulang tiga kali. ala unabbiukum bi akbarul kabair ala unabbiukum bi akbarul kabair ala unabbiukum bi akbarul kabair maukah kamu aku tunjukkan tentang dosa-dosa besar yang paling besar tiga kali diulang Rasulullah sehingga dia mengubah posisi dari ganda sampai menegakkan punggungnya saking seriusnya kata-kata maka kata Rasulullah menyebut dosa-dosa besar Yang paling besar ada tiga. Yang pertama al-musyrik billah, syirik kepada Allah. Yang kedua wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga wa syahadatuz zur, kesaksian palsu. Bukan dosa besar ya, bukan dosa besar. Dosa-dosa besar yang paling besar bukan sekedar bukan besar. Jadi hati-hati, ya. jangan sampai alhamdulillah ya kita seperti ini. Nah itulah, ya. Jadi banyaknya kesaksian palsu dan banyaknya orang yang menyembunyikan kesaksian yang benar. Ya, nah, demikian saja karena sudah waktu. E, sampai yang keberapa ini? saya kalau diingatkan, Saya katakan sekali lagi saya tidak akan menyelesaikan sampai 40 ya ya karena yang sekian itu banyak terjadi eh, gejala-gejala uh, alam yang saya sampaikan ini fokus kepada fitnah-fitnah atau kerusakan-kerusakan ya. harapannya supaya kita selamat ya daripada kerusakan-kerusakan itu ada nah, demikian saja subhanallah wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okay. Yeah.